mohon ada sambutan, ada sambutan dari Ketua Dewan Pengarah Masjid Agung Karimun kepada Bapak Dr. Haji Tengku Syed Arif Karillah disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bersama-sama Buya Yahya yang sudah tidak asing lagi bagi kita Selamat dan salam kita sampaikan kepada Ibu Besar Nabi Muhammad SAW Salam dan salam Allah Assalamualaikum Kami hormati Kiai Buya Yahya Yang lebih akrab kita panggil Dan para ustaz-ustaz Orang tua kami, tokoh masyarakat Yang berbahagia Kepala Kementerian Agama Yang saya hormati Pada hari ini kita silaturahim Bersama yaitu Yahya dan kita mohon kesediaan beliau untuk memberikan masukan dan pencerahan dan kita bersama kepada para ustaz dan maka menambah wawasan kita di bidang keimanan dan ketawaan dan mungkin kita saling bersilaturahmi dan mungkin bisa berdiskusi dan memberikan masukan cuma kami mohon maaf karena waktu beliau sangat terbatas beliau meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan itu bersama kita dan kita bisa uh, berdiskusi dan silaturahim uh, dalam rangka uh, membina dan membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai. Nah kita tahu Kabupaten Karimun ini ada azam yang selalu kita ulurkan, yaitu azam iman dan takwa. Kita berusaha bagaimana mendidik anak-anak kita sebagai sumber daya manusia sebagai sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. kita terus membangun pesantren, kita terus membangun TPQ, tapi di sana sini kita juga pasti kekurangan-kekurangan. Itu kita perlu tokoh Pak Buya Kiai Yaya yang memberikan masukan bagi kita dalam rangka pembinaan-pembinaan dan Karimun di kita Demikian, terima kasih. Saya tidak panjang lebar karena waktu ini sudah sepenuhnya kita serahkan kepada Haji Yahya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua.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 paling mulia gelar yang istimewa dan ketahuilah bahwa kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat kita mengambil bagian daripada dakwah seperti yang difirmankan oleh Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia sebaik-baik umat akan tapi harus mengambil ciri khasnya muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar khitab yang pertama adalah kuntum kalian semua tanpa terkecuali dan harus faham di sini tak ada persoalan kuntum kalian semuanya yang pejabat yang rakyat yang ulama yang orang awam. Semua mendapatkan khitab seruan sanjungan keuntum khairu ummatin ukhrijat dinas. Tapi harus mengambil ciri khas ta'amuru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Artinya singkat saja, ini biasanya motivasi dakwah ini sehari karena nanti termasuk penyusunan materi, kemudian cara masuk kampungnya harus ada semua pendidikan dari Nabi SAW. Jadi kalau kita salah juga bermasalah karena menjadi agak ada ada motivasi dakwah yang biasanya kami hadirkan seperti Eh, di beberapa pesantren di Jawa kayak di Lirboyo di ini kita memberikan motivasi ini panjang tapi kita singkat saja maksudnya dakwah itu tugas semuanya yang merasa umat Nabi Muhammad dan merasa ingin dimuliakan Allah mendapatkan sanjungan untuk khair umatin harus mengambil bagian dakwah jadi bukan tugasnya ustaz saja atau kiai saja termasuk pejabat pun mendapatkan bagian kalau ingin mulia kecuali dia tidak ingin mulia kemudian yang kedua adalah kita harus tahu apa itu dakwah harus paham dakwah itu dakwah itu adalah membawa umat kepada ridho Allah membawa umat kepada ridho Allah itu dakwah namanya da'i ilallah membawa umat kepada Allah kita di tengah-tengah kita membawa umat kepada Allah maka di sini dituntut keyakinan akan ridho Allah kalau kita kurang yakin akan ridho Allah menjadi kepleset dan salah sehingga mestinya membawa umat kepada Allah akan tetapi berubah menjadi membawa umat kepada dirinya sendiri fitnah senang disanjung, ingin dibesarkan oleh manusia pondok terbesar jamaah tergede sehingga dia berjuang ke sana kemari hanya ingin membawa manusia kepada dirinya sendiri, ingin disanjung-sanjung. Karena dia tidak kenal Allah biarpun gelarnya ustaz, kiai, profesor, alim kayak apapun pembohong dia, munafik. Dia tidak kenal Allah. Sehingga dia membawa umat bukan kepada Allah tapi kepada dirinya sendiri. Menjadi sendiri. Jadi harus sadar, kita harus makin yakin. Yang kita, kita harus yakin bahwasanya kita mencari ridha Allah. Bukan pengen sanjung manusia, bukan di, ingin di, mendapatkan keuntungan urusan dunia kita membawa umat kepada Allah dan ini yang harus ya kita paham hakikat dakwah membawa umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian di dalam dakwah itu ada beberapa prinsip singkat saja prinsip yang harus kita pahami dan kita tahu ketahui sekaligus kita yakini sekaligus kita kita rasakan di diri kita prinsip dakwah itu sederhana yang pertama adalah tidak harus nunggu kaya tidak harus nunggu pandai Artinya hari ini loh waktunya, tidak usah besok nunggu kalau aku sudah alim. Artinya yang tidak alim pun boleh berdakwah. Tapi tentunya dengan keahlian masing-masing. Seorang pejabat dengan jabatannya, orang kaya dengan kekayaannya. Seorang alim dengan ilmunya. Artinya dakwah tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu pandai. Ini sebab ini banyak yang tertimpa musibah biasanya santri pulang dari pondok sudah punya ilmu, alasannya pengen cari bekal dulu, cari duit dulu. Nah, cari duit dulu lupa sudah. Enggak berjuang lagi. Dan mungkin waktu mondok tidak membangun keyakinan bahasanya harus punya keyakinan urusan apakah. Tidak boleh ragu dalam hal ini. Kalau ragu jangan ngambil bagian dakwah, nanti akan menjual dakwah. Kalau bang ragu dalam urusan kalau ragu jaminan dari Allah, kerja saja ke pasar, tidak usah pakai atas sama dakwah. Ini harus yakin betul. Ya mereka tidak nunggu kaya, tidak usah nunggu pandai. Tidak nunggu kaya, tidak nunggu pandai maksudnya hari ini. Termasuk kalau di pondok, kita masih nyantri sekalipun harus punya jiwa dakwah sudah. Mulai dari mengajari adik kita yang lebih kecil dan sebagainya. Kita harus berani mengajari mereka. Ada semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi jiwa dakwah itu akan tampak. Mungkin dalam bahasa sederhana kalau masih nyantri sering berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pulang dari pesantren, sudahlah bismillah dakwah karena Allah SWT. Kalau kita bekerja, bukan berarti harus kita berhenti dari berdakwah. Kita sambil bekerja, sambil berdakwah, iya. Sebab kita mulia agar kita tidak merengek apa yang ada di tangannya orang. yang menjadi masalah sebagian santri itu alasannya apa? Saya ingin punya mobil dulu, nanti kalau sudah punya mobil baru berdakwah. Lupa dia punya mobil. Sambil berdakwah, sambil merintis dakwah, berjuang. Ini harus dengan keyakinan semacam ini, waktu ini, saat ini. Karena tidak susah nunggu kaya, tidak susah nunggu pandai, maka mungkin ada yang bertanya, saya pengen berdakwah nih, tapi saya tidak punya ilmu. Kamu punya apa? Saya punya duit. Baik, dakwahlah dengan hartamu dan kekayaanmu. Kalau orang kaya berhayal mau ceramah, nanti sampai mati belum bisa ceramah. Karena bagianmu bukan ceramah. Tugasmu adalah berdakwah dengan uangmu. Itu bantu para ulama. Bergabung dengan ulama. Ulama dengan ilmunya, kamu dengan hartamu. Mungkin seorang ulama punya ilmu tidak punya harta. Kerjasama yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang diberi oleh Allah pintu surga masing-masing. Pejabat punya pintu sendiri, kiai punya pintu sendiri, orang kaya punya pintu sendiri. Masuki pintumu, jangan masuk pintunya orang lain. Nah orang kaya hayal pengen jadi penceramah, tidak jadi-jadi penceramah. Pejabat, ngurusi jabatannya selesai. Yang jujur, benar untuk umat Nabi Muhammad. Kalau saya jabat lima tahun, lima tahun yang penting disanjung oleh Rasulullah. Biarpun orang nyaci saya nggak ada masalah. Oh hebat Ya. Sehingga saya kami sering ngomong kalau ada pejabat-pejabat, eh surga pejabat itu kadang susah dimasuki oleh para kiai. Kiai Jahriya teriak-teriak sampai tenggorokan tenggorokannya putus. Untuk menghentikan tempat hiburan saja nggak bisa. Tapi pejabat cukup, cukup nutup izinnya surga bagi dia. Oh, lapangan surga bagi pejabat adalah gede ada pejabat. Kiai ada sendiri pintu surganya. Ulama ada sendiri pintu surganya. Ini kalau semua sadar makna ini apa yang kurang dalam berdakwah? Orang kaya sadar rasanya hartaku harus aku bawa mati. Hartaku harus bawa aku bawa ke surga. Alhamdulillah kita menemukan orang-orang kaya yang Masya Allah berjuang menikmati perjuangannya itu dengan kekayaannya baik, tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu alim jadi mungkin ada orang datang kepada kita aku tidak punya kekayaan, tapi aku punya ilmu berjualan dengan ilmu dan ilmu apa saja, termasuk ilmu teknologi bukan harus ilmu agama termasuk selama ini, kenapa kok suara kita bisa didengar di Amerika hari ini Kenapa orang orang Jepang bisa dengar omongan kita saat ini? Ini kan kerjaannya orang punya ilmu dunia, ilmu teknologi. Oh, kita jarang ke Pulau Karimun baru dua kali, akan tapi hampir setiap hari ada orang dengar kami. Ini kan kerjaannya orang yang punya teknologi. Siaran langsung dari Cirebon, pengajian langsung didengar oleh orang Karimun. Ilmu yang bermanfaat dia. Anak-anak terpakar IT yang ngerti dunia dunia informasi menyambung suara kita. ini kan dakwah, dakwahmu dengan ilmumu. Makanya ilmu apa saja, ayo daftar kepada kami, nanti akan kita manage. Kita perlu gali potensi yang ahli dalam ilmu pertelevisian ayo bergabung kita ingin buat televisi yang punya keahlian dalam ilmu ngurusi radio ayo bergabung kita akan buatkan radio yang banyak mungkin ada saya jago matematik kita akan buat sekolah favorit nanti untuk matematiknya harus hebat apapun yang anda miliki gunakan untuk berdakwah jalan Nabi Muhammad SAW hebat luar biasa maka tidak usah nunggu kaya mungkin ada orang berkata aku tidak punya ilmu nggak punya duit terus punya apa kamu punya tenaga ayo jadi tukang sapunya masjid tukang sapunya pesantren karena Allah dicari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikisahkan Nabi Muhammad bertanya tentang seorang perempuan mana seorang perempuan yang biasanya aku di sini itu tidak jawab meninggal ya Rasulullah dia meninggal tidak kau kasih tahu aku kau meremehkan dia dicari oleh Rasulullah SAW sampai Nabi Muhammad sholat di atas kubur itu kisah Nabi Muhammad sholat di atas kubur maka disyariatkan kita kalau ada orang meninggal dunia kemudian kita tidak sempat menyolati kita terlambat sudah dikubur kita sholat di atas kuburnya itu menurut empat madhab tidak usah bingung dan ceritanya tentang seorang perempuan tukang sapu dihargai sampai Nabi datang ke sana Biarpun tukang sabu jangan ragu Sebab yang menjadi kita dekat dengan Nabi Muhammad Bukan gelar kiainya, ustadznya, bukan gelar pejabatnya Tapi ketulusannya di hadapan Allah subhanahu wa Maka siapa yang paling mulia di antara kita? Nggak ngerti Cuman kita berlomba-lomba untuk lebih tulus dengan Allah dan Rasulnya Tidak usah nunggu kaya Mungkin ada orang Saya tidak punya uang, tidak punya ilmu Dan juga tidak punya tenaga Punya apa kamu? Saya punya kebijakan Kebijakan menggunakan untuk kemuliaan Lihat. Kalau umur umur umur kita sangat terbatas. Kita kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Kalau kita tidak segera berjuang di jalan Allah, kita sudah mati tidak punya peninggalan. Mungkin ada orang saya tidak punya apa-apa, kebijakan nggak punya, uang nggak punya. Ketahuilah, Anda masih punya doa. Semuanya harus terlibat dalam perjuangan besar ini. Berdoa karena berapa banyak orang masyhur berkat orang yang tersembunyi tadi itu yang berdoa di balik musola, di dalam musolanya yang sempit itu. Dia menangis mohon kepada Allah, ya Allah, entaskan umat ini dari murkamu, entaskan umat ini dari kemaksiatan. Berkat doa itulah, ini ustaz-ustaz yang lohir ini, yang masyur ini, dimudahkan jalannya oleh Allah. Kamin masyhurin berkatil masdur, seperti katakan. Alangkah banyaknya orang yang masyhur, itu ternyata bisa masyur dan berhasil, eh berkat orang yang tersembunyi tadi itu semuanya harus mengambil bagian dakwah. Ini yang pertama prinsip dakwah adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai hari ini. Ini biasanya santri, betul santri saya santri masih bingung ya, bubar kerja dulu mau kembali keluar negeri sana tak tahunya sampai di sana lupa kebanyakan duit akhirnya pak nggak kerja nggak dakwah lagi ya makanya kami imbau seorang ustadz harus kaya anak-anak kita saja kamu kalau mau dakwah tak kirim ke Karimun harus kaya anak cuma tidak kaya duit kaya hati tidak butuh dengan di tangannya orang jangan dimanja anak-anak kami yang ada di sini jangan suka dikasih duit itu anak-anak saya ini kita punya anak-anak saya kirim ke sini kamu harus kaya tapi kaya hati kalau kaya hati kurang apa kita tidak ingin punya anak duduk sama orang kaya lalu berunduk-runduk man tawadhu'a li lidahu bihi nawtaba dulu jadi ini duduk dengan orang kaya lalu merendah dua per tiga imannya hilang nah, mana ini? duduk dengan pejabat dua per tiga iman oh, imannya hilang kalau kita merunduk karena jabatannya tapi kalau pejabat soleh saya cium tangannya kalau tidak ketemu Umar bin Abdul Aziz saya cium tangannya kita hormati, kita muliakan karena bergabung dalam kemuliaan. Kalau hanya jabatan, kalau hanya kekayaan, jabatan dengan kekayaan kurang lebih menjerumuskan. Tapi kalau pejabat serius karena Allah, ahli surga. Hati-hati. Nah, kita pengen di sini pejabatnya di surga semua. Berapa tahun menjadi pejabat? Bupati, wali kota, 10, 10 paling. Ya, ya, ya. Belum lagi nanti pensiun main kan gitu. Bukan, tapi kalau sudah punya perjuangan jalan Allah, aduh, enak, betul. Luar biasa. Nah ini yang harus kita hadirkan. Maka jadilah orang kaya. Kaya itu apanya? Kaya hati. Saya tidak butuh yang ditangani orang. Biasa pentingan hidup sederhana oleh para ustaz. Jangan mikir mobil apa besok. HP-mu HP apa? Kak, cincinmu cincin apa? Sudah. Cincin batu biasa saja, Ada macam-macam. Kadang-kadang kita dikuasai dengan gaya hidup. Harus begini. Ustaz harus ini. Ustaznya Ustaz Mercy ada Ustaz Pacero, ada Ustaz macam-macam. Ustaz Gledek tak saja sudah. Ini harus ini kaya hati ini menjadikan hebat dakwah ini. Jadi nggak nggak nggak mikir. Ada orang masya Allah duduk dengan kalau sudah sama orang kaya. Dahaba anhu tulati tulus tadi ini dua per tiga imannya akan hilang. Jangan sering-sering datang ke rumahnya orang kaya. Sama jangan sering-sering datang ke rumahnya pejabat. Bukan karena kita benci dengan mereka, akan tapi justru karena kita cinta kepada mereka. Karena cinta kepada mereka. Karena apa? Kita tidak ingin hubungan kita adalah hubungan yang tidak ada artinya. Sehingga kalau kita ketemu dengan pejabat, hubungan kita karena perjuangan. Kalau sudah hubungannya karena saya butuh duit, pinjaman duit, masalah. Problem. Tapi bukan saya tidak, saya akan tanya, ada tanah tidak buat sini? Saya tadi ngomong, tanah, tanah tidak buat perjuangan sini? Ya, oh hebat. Saat pejabatnya nanti suatu ketika, ini pejabat yang disanjung oleh Allah dari langit. Banjungan malaikat-malaikat Allah di langit ketujuh menyanjung. Dan Allah SWT itu. Allah tidak punya tempatnya, Allah tidak butuh tempat. Jangan ngomong Allah di atas langit malaikat Allah dari atas langit menyanjung kita inginnya semacam itu jadi hubungan kita dengan dengan pejabat itu hubungan karena Allah saya akan cium tangannya karena umbannya saya cium tangannya karena kesolehannya saya cium tangannya kalau kita mencium tangannya seseorang karena kekayaannya kawas rendah nah ini, ini ini harus prinsip ini dalam dakwah kalau belum begini jangan berdakwah nanti musibah nanti jual agama itu nanti baik yang pertama itu prinsip jangan nunggu kaya jangan nunggu nunggu pandai saat inilah waktunya siapapun kalau begitu jangan nunggu pensiun yang jadi pejabat nanti saja dakwah setelah pensiun eh belum sempat pensiun bisa saja ketemu malaikat Israel semoga panjang umur semuanya di sini jangan nunggu pensiun saat inilah waktunya dakwah ayo berjuang ini besok buat apa makanya kami akan datang ke sini kalau ada berita baru nanti saya tidak akan ke sini kecuali ada berita baru nih. apa yang dibuat <laughs> nah, ini bakar sekarang ini apa yang kebakar setelah ini ini yang pertama adalah jangan nunggu kaya jangan nunggu pandai yang kedua adalah Pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Orang lain sebagai lahan pahala ini prinsip dakwah. Memandang orang lain sebagai lahan cari pahala. Ini ini kunci luar biasa dahsyat yang menjadikan kita istiqomah yang pertama. Karena kalau kita mengingatkan satu orang untuk kebaikan, kalau orang itu tidak dengar, tetap dapat pahala satu. Mengingatkan yang kedua kali kok tetap dia nggak mau, tetap dapat pahala dua. Mengingatkan tiga kali kok malah dia marah-marah, lebih gede pahalanya nggak pernah putus asa. Nah, sebagian besar terus putus asa. Oh, diingatkan nggak mau oh, ya sudah deh. Loh, ini Ustaz apa ini? Nggak ngerti kalau itu lahan pahala. Lebih dari itu tidak ada yang terlewatkan. Termasuk membantu di rumah kita pun mendapatkan bagian seruan dakwah. Tetangga kita karena kita cerdas. Kenapa? Manusia di kiri kanan kita ini sebagai lahan cari pahala. Yakin atau tidak? Harus yakin. Pembantu di rumah kita lahan pahala, lahan pahala, pahala, pahala, pahala. Makanya kalau saya ketemu pejabat, lahan pahala saya gede. Kalau ada pejabat masuk surga gara-gara saya, mungkin kalau saya kleset ditolong sama pejabat itu. Saya ketemu orang kaya saya jadi panggil sini orang kaya, dekat dengan saya. Ayo berjuang, kita kejar-kejaran sama malaikat Israel itu. Kalau ada orang kaya berbuat baik, subhanallah, mungkin saya selamat gara-gara beliau ini. Saya tidak bagi-bagi surga, tapi saya mencari surga. Mungkin surga juga Pak Sekda, Pak Bupati, Pak eh, semuanya mungkin para Ustadz ini. Kenapa? Mungkin dengan ini ada yang semakin istiqomah gara-gara itu saya selamat. Nanti kali. Kemudian makna lain daripada jadikan orang lain sebagai lahan pahala ini untuk menyelamatkan diri kita. Sebab musibah akhir zaman adalah menjadikan orang lain sebagai lahan jadi fulus. Ustaz terjumus. Man ta'allama ilma mimma yutagha bihi wajhullahi la yata'allahu ila al-'ardin minat dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati. Orang menuntut ilmu agamanya seharusnya karena Allah, tak tanya apa? Hanya untuk cari fulus, tidak akan mencium bau surga. Ayo. Gara-gara cara pandangnya salah. Memandang manusia bukan lahan cari pahala, akan tapi lahan cari duit. Akhirnya apa? Bapaknya meninggal dunia, dua kiai muda ini rebutan kantin. Rebutan pondok. Eker-ekeran ini. Ya, selesai-selesai. Sampai hari ini pun kita harus menyelesaikan beberapa keluarga yang semacam ini. Oh. pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala bukan lahan cari cari duit lahan cari pahala serius kita ingin cari pahala kalau sudah lahan cari duit Masya Allah Ustaz yang satu guru eh rebutan rebutan wilayah kenapa lu masuk tempat gue ini kan wilayah aneh kok pakai wilayah-wilayahan kayak kayak Pak Bupati sama Pak Bupati sebelah nanti wilayah-wilayahan bupatinya selamat masuk surga kiainya masuk neraka nasib Akhirnya muncul ngiri ustadz ini dengan ustadz ini nggak akur. Mulai dari rebutan santri saya rebutan donatur loh mau apa ya ini kan gitu. Musibah itu. Sudahlah jualan di pasar saja selamat sudah. Tidak usah atas nama ustadz. Memang ketika si dakwah harus keras. Karena bicara dengan ahli surga itu enteng saya. Paling senang saya ngomong sama ahli surga, nggak kan, nggak ada yang marah. Kalau saya ngomong sama ahli neraka dikit-dikit marah nanti. Ini ahli surga semuanya. Saya ngomong apa saja nggak ada yang marah. Enak nih. Saya semangat nih. Awas. Ya, pandang orang lain sebagai lahan cari pahala, bukan lahan cari duit. Lahan cari duit musibah macam-macam. Eh punya iya, ini dikit-dikit memberikan eh ada produk kerudung bagus baru. Ambil dulu nggak apa-apa bayarnya nanti. Setelah diambil semuanya ditagih besok lari lagi. Besok ada baju baru lagi. Jualan rupanya santrinya. Problem ini. Belum lagi nanti jual fotokopi 100 jadi 10 ribu gara-gara didoain insya Allah bisa terbang kamu nanti. Awas. Santri sebagai lahan cari duit, bukan lahan cari pahala, musibah. Maka boleh ditekankan ini. Yang kedua adalah jadikan orang lain sebagai lahan cari pahala. Tidak akan putus kita nanti. Tidak putus asa terus. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah pandang orang lain dengan mata kasih sayang. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Berakhlaklah akhlaknya Nabi. Tadi yang kami sampaikan khutbah. Mungkin kita melihat orang di perempatan jalan dia mabuk. Jangan buru-buru kita marah. Kalau kita marah itu akan ditanya nanti. Kalau kita marah dengan dia, dia akan bertanya, "Ya Allah, dia bisanya marah dengan saya. Saya tidak pernah dinasihati dengan baik." Ucapkan salam yang baik dengannya. Kalau punya berkat bagi dua, insya Allah besok tidak mabuk lagi. Kita sering sombong kalau melihat kemungkaran. Allahu Akbar. Bukan mengagungkan Allah, mengagungkan dirinya seolah-olah lebih hebat dari yang lainnya. Musibah. Mana kasih sayang? Pandang orang lain dengan mata kasih sayang. Kasih sayang. Orang bermaksiat kasih sayang. Nah, ini kalau sudah kita mengajak dengan kasih sayang, baru nanti ada ketegasan. Ketegasan pun maknanya kasih sayang. Cuman jangan sampai merendahkan kesombongan kita. Kadang-kadang kita tinggal pelacur mohon maaf di sebuah kota. Kalau di Insya Allah nggak ada. Kalau di kota besar sana di, di stasiun terminal ini banyak perempuan pakai rok pendek. Setiap ada mobil ngerem satu mobil berjalan-jalan. Pernahkah kita menangis di saat seperti itu? Pernahkah kita menangis di saat melihat semacam itu? Kita tahu insya Allah kita adalah umat Nabi Muhammad. Pernahkah kita menangis di saat melihat wanita semacam itu? Atau justru malah goyan, goyan dengan ustadz yang lain? Jadi pernah kejadian suatu ketika kita dengan beberapa ustaz, saya tidur, tidur sebelum berangkat Yaman. Mobil itu di Surabaya sana, mobil itu berhenti, direm jalan lagi, direm jalan lagi, direm sampai saya, ada apa ini? Rupanya ada perempuan ngejar. Perempuan, perempuan ngejar. Kalau ada mobil berhenti kan dia langsung ngejar, mau masuk mobil. jalan lagi, berhenti lagi. Ya Ustaz, mestinya ente nangis, malah ente buat main-main. Haram. Masih menangis ada orang kebetulan mengatakan katakan ya Allah itu hamba mu Muhammad kekasihmu Nabi Muhammad saat diterhina di pinggir jalan angkat derajatnya ya Allah ampuni dia mestinya begitu kita sering mandang orang dengan mata merendahkan karena kita merasa sudah ahli ibadah sudah berpikir 4 jam tadi sudah menyelesaikan surat 4444 seolah sudah selamat masuk surga sehingga mandang orang lain dengan pandangan merendah <laughs> kadang ditambah menggunjing oh habis pandanglah dengan mata kasih biasakan mendoakan baik kepada siapapun dan berlemah lembutlah dengan mereka fa bima rahmatin minallahi lintum kapan ketegasan terjadi ketegasan adalah setelah anda berlemah lembut haram kita marah dengan seorang pemabuk di rumah kita di samping rumah kita kalau kita belum berlemah lembut terlebih dahulu karena kita melewati jalan pertama belum karena mereka adalah punya hati akhlak Nabi SAW kita sering mentang-mentang berjuang penegak kebenaran kalau lihat apakah betul karena Allah SWT kemarin ada orang bertanya Buya bagaimana sikap kita di saat kita melihat ada orang mencaci Nabi SAW mencaci Nabi mau diapakan orang itu eh, jangan ngomong mau diapakan orang itu sekarang tanyakan dirimu sendiri di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci apa yang ada di hatimu engkau menangis di kamarmu yang sempit ataukah ingin berteriak Allahu Akbar lalu besok melihat di koran ada enggak saya gambar saya di koran waktu di Mantorsi pernah nangis enggak waktu Nabi Muhammad dicaci ini loh coba tanyakan diri sendiri kita jangan tertipu oleh setan Allahu Akbar gerakan besok dia ada di koran kita kejuang mana mana mana kesadaran hari sekarang kita perlu serius dakwah ini bukan main-main karena ini adalah tugasnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Memang menegakkan kebenaran iya harus, akan tapi jangan lupa takut kita adalah membela diri kita sendiri, bukan membela Allah dan Rasulnya. Kalau harus perang kita siap perang, kalau memang sudah pada waktunya akan tapi ada aturan perang itu sendiri. Tapi perang itu masih jauh dari kita. Kita perlu lemah lembut dengan tetangga kita yang berzina, tetangga kita yang pemabuk, tetangga kita yang kita perlu dengan lemah lembut. Pandang orang lain dengan mata kasih sayang. Selesai. Yang keempat ini praktis ringkas untuk ditanya jawab. Yang keempat adalah koreksi diri koreksi diri ini pernah terjadi pada diri Nabi SAW setelah, setelah selesai peperangan Nabi Muhammad itu kebiasaan beliau memilah mayatnya orang kafir sama mayatnya orang Islam orang kafir buang sana mayatnya orang Islam dirawat dikubur dengan baik Nabi terhenti pada satu mayat Nabi membolak balik wajahnya Nabi ingat wajahnya tidak ingat namanya pernah kita melihat ingat wajahnya tapi lupa namanya sehingga Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya wahai sahabatku ini sahabatku yang namanya siapa ini yang mati ini kok saya lupa kemudian sahabat Nabi pada datang membalikkan wajah mayat tersebut para sahabat Nabi pada beristighfar ya Rasulullah itu bukan sahabatmu tapi itu musuhmu Nabi baru sadar oh iya dialah orang yang selalu memukulimu duduk di majelismu keluar kalau dilempari kotoran di luar sana sering duduk dengan Nabi Muhammad SAW kalau keluar Nabi selalu menyakiti Nabi SAW ya. ada dua faedah di sini yang pertama lembutnya hati Nabi SAW ingat wajahnya tidak ingat kejahatannya Allah kadang kita ini sama tuan rumahnya nggak ditempatkan di depan saja di depan pintu ingat 10 tahun yang lalu Pak Haji nggak menghargai saya saya taruh di luar model apa ini minta dihargai terus. Ini Pak Haji tidak tahu diri. Saya Ustaz datang jauh-jauh. Di luar ke negeri Sepuluh tahun, sepuluh tahun masih ingat. Nabi disakiti, Nabi diawak Tidak pernah ingat kejahatannya, tapi ingat wajah. Mana kelembutan hati Kita sering dendam dengan jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Setelah Nabi mendengar berita bahwasanya itu adalah bukan sahabatnya tapi orang musuhnya, Nabi menitipkan air mata. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah engkau menangis, ada apa dengan mayat ini? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku menyesali diriku sendiri. Kenapa ya Rasulullah? Aku ingat betul masanya ini selalu ada di depanku kalau belajar. Kalau aku ngajar dia kelihatan oleh mataku. Dan dia sangat sering duduk bersamaku. Yang aku sesali adalah kenapa dia duduk sering duduk denganku kok belum sadar? Apa ada omonganku yang menyakiti dia? Atau ada perilakuku yang kurang baik? Atau ada akhlakku yang indah? Kondisi diri. Maknanya apa? Dakwah itu koreksi diri. Kalau anda dakwah ke satu kaum kok tidak sadar-sadar, jangan salahkan dia, salahkan dirimu sendiri. Kadang-kadang kita langsung yang ngutuknya ngutuk sak kampung, sak suku, dasar Jawa, dasar Sunda, dasar Batak, dasar, wah, uh, dasar-dasar semuanya. Oke, Ustaz gimana ini? Kalau ada orang tidak sadar masuk, koreksi diri. Mungkin aku kurang lembut. Mungkin ada kalimat yang kasar. Nah, makanya dakwah akan maju dengan prinsip-prinsip ini. Jadi kenapa kok dengan dakwah ini tidak tertarik? Kita membuat inovasi yang baru lagi. jadi dilakukan oleh para wali wali semua. Para ulama-ulama membuat inovasi dakwah agar mereka sadar agar mereka mau ikuti kita. Baik, ini adalah empat prinsip dakwah yang harus kita ambil. Kemudian dua kendala dakwah penutup tinggal lima menit lagi. Kendala dakwah ada dua ringkas saja ini sebenarnya para ustadz-ustadz kami sini, misalnya para ustad ustadz ustadz semua semuanya khususnya ustadz-ustadz yang macet kendala dakwah ada dua yang pertama adalah tawaduk yang tidak pada tempatnya ini penyakit. pulang dari mondok ustadz pintar dia sebetulnya kalau disuruh ngaji di masjid katanya pak masih ada kiai sepuh nah ini masih ada kiai sepuh sehingga nggak maju-maju bisa kurang ajar diam-diam doain kapan kiai sepuh mati tawaduk yang tidak pada tempatnya akan tapi datanglah pada kiai sepuh assalamualaikum Warahmatullahi maaf kiai saya ingin berjuang saya punya sedikit ilmu saya ingin membantu kiai saya jadi khotim kiai atau apa saya ingin berdakwah di mana saja kiai biarpun di pojok masjid izinkan saya kalau ternyata kiai tidak mengizinkan masjid tidak hanya satu pindah ke musola yang lain tapi ingat jangan sampai gara-gara kiai sepuh lalu tidak ngaji justru kiai sepuh untuk ngayomi kita minta doa kepadanya itu saya terapkan diri sih kalau saya ceramah nunggu berubah kayaknya nunggu tua sekarang baru ceramahnya saya sekarang baru nunggu berubah ini <laughs> kalau saya ceramah harus nunggu tua ini repot, nggak maju-maju saya ini. Masih umur 30 berapa sama orang tua semua. Wah, ini saya disuruh alhamdulillah disuruh sama orang tua. Anggap aja saya ini adalah Abdullah bin Mas'ud itu Rasulullah itu aja. Biar saya ditashek sama kiai sepuh itu aja beres. nggak usah nanti oh, wajib yang tidak pada nabi, nanti, nanti, nanti, nanti, ada Lakinlah Eh maju bismillah Karena Allah Urusanmu dengan Allah Masalah ikhlas tidak ikhlas itu adalah masalah pribadi Ini biasanya tawaduk yang tidak pada tempatnya ah, Musibah tuh. nah, Akhirnya apa? Ya ini panjang umur <laughs> Eh gini nanti ya lupa ilmunya Akhirnya sudah keburu dagang Akhirnya di pasar sampai hari ini nah, ya? tuh yang tidak pada tempatnya tuh itu pada tempatnya harus Sepuh jum tangan Tuh kita dengar omongannya. Ringkas saja. Yang kedua adalah penyakit yang kedua adalah dan awas hati-hati. Maksudnya penyakit jangan sampai jangkit kita. Penyakit yang kedua adalah kalau ada orang normal di bendung. Kalau ada orang normal di bendung sama yang lainnya, hasut. Enggak seneng ada orang lain maju. Sesaat ngolok begini, saat ngolok gitu. <laughs> Eker-ekeran, eh, rebut Mestinya kalau ada orang nongol, Alhamdulillah ini ada pejuang muda ini, Masya Allah. Lebih muda dari saya, berarti semangatnya lebih tinggi dari saya. Tapi dasar dikuasai oleh penyakit hekit, dengki, eh Abu Jahal. Nggak seneng temannya pondoknya gede. Nggak seneng temannya majlisnya gede. Nah, sehingga kok semua ini kalau hasut-hasutan. Ngolok, gunjing, dan seterusnya. Ustaz Al-Quran dengan Ustaz Fikih itu nggak akur. Ustaz Al-Qurannya, rumahnya, pondoknya, tulisannya gede. Khairun nas man Allah Quran wa 'allamahun nas. khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu kana ustaz al-Qur'an. Setiap hari ceramahnya sama santri, Al-Qur'an la Al-Qur'an kalamullah, kalamullah. Penting jangan sampai kau ndak ini. Baca baca Qur'an benar. Man lam yajawizil Qur'an atimu, pada bukan hadis itu. Oh, awas. Ya nak ya, Al-Qur'an. Jangan seperti dia di sebelah. Dia pun ilmu fikihnya kuat, tapi Qur'annya repotan. Banyak orang sudah. Eh, usah fikihnya nak mau kalah. wedes. Wede, yang hijau atau kuning tu. Wa nuridillahu bihi khairan faqihu Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah akan jadikan ahli fikih. Setiap hari ceramahnya fikih, fikih anakku, fikih, fikih, fikih itu untuk mengetahui halal haram. Kalau kau enggak belajar fikih, enggak ngerti halal, enggak ngerti haram. Awas ya. Apa artinya orang hafal Quran? Bukan ganyang-ganyangan. Ada apa ini? Ini penyakit ini terjadi. Saya ngamati, saya itu ngamati. Maka motivasi saya itu ngamati untuk belajar untuk diri saya sendiri. Makanya saya menjadi motivator saja sudahlah. Jadi kalau ada orang maju saya dapat bagian. Terserah ibu saya kenal saya setelah ini nggak penting. Yang penting jadi gede semuanya biaya gede ah, saya dapat. Ini kan gitu aja sudah. Daripada saya gandoli, baik inilah yang bisa kami hadirkan. Ya, Aikan. Eh, Padahal kalau kiai Quran sama kiai apa tadi? Kiai fikih itu komunikasi yang baik, kiai fikihnya itu karena lulusan Hadromut misalnya kayak saya ini, ya lekotan Quran saya tinggal dekat sama satu Tokan Ustaz Quran saya itu mulai kecil belajar fikih dong Makanya Quran saya salah, jelek. Saya tidak ingin anak saya ngerti fikih, santri saya ngerti fikih, tidak bisa Al-Quran. Ustaz ngajari saya, ngajari santri saya ya. Ustaz Qurannya lebih pintar lagi. Ya, ntar dulu dong Bu ya. Saya itu mulai kecil hanya ngafal Quran terlambat lagi. Sudah tua saya ngafalin Quran. Makanya saya fikih juga kurang. hantu ngajar santri saya juga tukar-tukaran. ya, kan enak begitu. Daripada ribut eker ekoran berantem ya. Baik, ini adalah motivasi dakwah sampai ke saat ini. Dan nah, dari saya harus perjuangan. Sudah ada radio kalau digunakan pergunakan makan radio kita pengen tadi ngomong saya pengen tanah 20 hektar 30 hektar kalau untuk buat program besar siapa yang nangani ya bukan saya ya, ini pejuang bukan kalau saya keras kayak tadi keras hmm, hmm keras gitu oh, dalam perang harus keras ya. Tapi kalau untuk makan tadi senyum-senyum ya. Kalau pejuang harus keras. Gitu. Nabi Muhammad kalau ngatur barisan keras sampai dipukul perutnya dan sebagainya. Ngatur barisan. Tapi kalau lagi makan nyantai nanti ya ketawa enak. Karena ini insya Allah. Karena berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Baik ini saja. Mau ditanyakan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai kami mungkin ada pertanyaan kita silakan singkat padat dan jelas karena pukul silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tim sedikit terlambat, kami nunggu di atas gitu. <laughs> Baik itu ibu ya, nama kita Haji Abdul Nurani. Tadi juga saya bilang sama Pak Hajatan, ini mengasah, masalah ya kita terus ya. Saya belum pernah lagi mengeluarkan zakat kambing. Lalu <clears throat> zakat kambing ya kambing ternak. Ya kambing kan 60 ekor kami satu zakatnya kan. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah boleh satu kambing ini dijual langsung duitnya diberikan kepada asnaf-asnaf satu atau daging dagingnya kambing ini mesti dibeli lalu begitu dikasih makan kepada pekerjaan miskin yang berhak menerima zakatnya itu jadi artinya kambing zakatnya tidak kambing tapi dijual Baik. Lalu duitnya kepada yang berhak. Demikian. Baik, sudah. Syarat zakatnya kambing ada di antaranya harus saimah harus kambingnya dikembala bebas bukan di ternak dikasih makan di rumput tindak. jadi harus gembala kalak mubah kalau kambing tidak dikalak mubah tidak wajib zakat tidak wajib zakat kalau kita punya puluhan ribu kambing ternak tapi kita beri makan tidak masuk zakat ternak zakat ternak maksudnya zakat lain lagi nanti zakat penghasilan selain daripada ternak ikut Imam Abu Hanifah tapi madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kambing semacam itu, kambing selagi masih kita beri makan, bukan di kalak mubah, bukan di padang rumput yang bebas, maka tidak wajib zakat. Adapun masalah zakatnya, kambing dikeluarkan kambing adalah menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Am Ahmad ibn Hambal. Adapun dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu boleh diganti dengan apapun yang lebih manfaat termasuk diganti dengan uang sama zakat fitrah juga boleh zakat mal juga boleh menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu diganti dengan uang dibagi-bagi kepada yang yang yang berhak itu adalah menurut Imam Abu Hanifah masih lumayan ikut Imam Abu Hanifah masih ada ada pendapat yang masalah adalah mohon maaf yang tidak ikut imam mohon maaf tidak ikut imam yang tidak ikut imam tidak ikut imam madhab apa itu contoh mohon maaf barangkali ada yang berbeda di sini sampai saya tulis waktu itu zakat digunakan untuk membangun pondok pesantren zakat digunakan untuk ini tidak ada dari empat madhab ada akwal pendapat mutakhir orang akhir sampai kami waktu itu menyuarakan ini ini adalah untuk orang fakir, bukan untuk bangun masjid. Bukan untuk ustaz. Ini ada tidak ada empat madhab yang memperkenankan ini. Nukil dari ada nukil kil kal. Akan tapi mohon maaf, kalau ada seorang ustaz yang mengamalkan pendapat yang berbeda ini, jangan buru-buru. Karena mereka juga pernah mendengar fatwa akhir muta akhirin. Cuman kalau meluruskan pelan-pelan. Ini adalah haknya ini. Itu tidak ada pendapat dari madhab manapun. Sehingga waktu itu kami sedikit ya para kiai kiai Cirebon bukan kiai sebagian kiai Cirebon agak marah dan sebagainya akhirnya bagi kelah undang MUI undang kami kemudian dari ambil zakat akhirnya kami tuliskan buku berbahasa Arab karena nggak bisa dikopi kasfuluhum mahbisar bin zakat fi Masalah anak kami bagikan kepada mereka sudah semuanya selesai saya tidak pernah ngomong pendapat saya saya tidak pernah pendapat aib kalau saya mengatakan pendapat saya ini pendapat Muhammad Abdul arba'ah selesai kalau berani sama imam Nawawi silakan ini urusan bukan urusan saya urusanmu dengan Aib Muhammad Abdul arba'ah orang fakir perlu program-program ini bukan untuk dan bukan untuk kiai kalau kiai melarat tidak usah pakai gelar kiai tidak usah bisa fisabilillah kiai melarat saja berhak mendapatkan zakat selesai nah ini ini termasuk mohon maaf jika ada yang berbeda di sini nanti bisa didiskusikan secara ini kita sudah ada bukunya tinggal baca saja karena haknya orang fakir anda masuk rumah sakit. Saya di Cirebon sampai orang. Anda dapat saya. Kita sekarang hari ini pun kita menyelesaikan urusan orang mar, orang fakir banyak sekali yang operasi tidak bisa bayar dan seterusnya akankah kita rela kita gunakan duitnya untuk bangun masjid atau pondok pesantren ambil dari dana-dana kalau ada dana pemerintah bangun masjid dana orang kaya bangun masjid yang bangun masjid adalah orang kaya bukan orang melarat kenapa kemudian dalam Al-Quran sendiri innamas sodakrotu pakai adatul hasan dibatasi jangan sampai bisa bilang diperlebar lagi Nah ini ini adalah termasuk diskusi yang yang yang harus disampaikan. Mohon maaf ini permasalahan adalah permasalahan ketredoran. Kalau ada berfatwa ulama akhir zaman, saya tidak marah kepada fatwa ulama ini. Yang dinukilnya dari siapa? Kita ingatkan. Tolong ayo kembali berpikir. Kalau ada orang berfatwa, makan daging babi, eh, sorry, makan daging anjing bukan babi, kalau babi mutlak. Kalau ada orang berfatwa, makan daging anjing sama daging katak itu halal, itu lebih ringan daripada fatwa zakat boleh digunakan untuk bangun masjid. Kenapa? anjing sama kata menurut madhab Imam Malik adalah tidak kena untuk dimakan masih ada pendapat gede madhab Malik <laughs> akan tapi kalau sudah menggunakan zakat ini tidak ada ini adalah pembahasan fikih dan memang banyak tidak setuju akan tapi dibagi. saya tidak bisa berbicara sesuai yang kecuali sesuai dengan yang saya pelajari ada kecil pendapat di pojok-pojok catatan kecil daripada hawashi oh tidak bisa begitu fikih fikih harus ada usulnya ada pemahamannya ini diantaranya dan jangan menjadi hilaf masalah-masalah semacam ini tadi pertanyaannya boleh dibagi ya, dibayar dengan uang dan dibagikan adalah menurut mazhab salah Imam Ahmad eh, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala baik selain dari bapak fikih mungkin Bapak, Bapak Bapak yang telah hadir di sini Dr. Ustaz dikarenakan waktu dan punya harus berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih Kiai sudah hadir di Kabupaten Kelimun dan Alhamdulillah e, bisa memberikan pencerahan kepada kami dan juga mudah-mudahan dakwah Kiai Mali dan Iu apapun 9.2 itu sampai saat ini Alhamdulillah selalu diminati oleh masyarakat bagi tadi e, bagi katakan bahwa kita dakwah mulai saat ini oleh karena itu kita harus mampu mengambil kesempatan memberikan kesempatan baik tukang sapu sekalipun ah, pejabat eh, ya, pendakwah sekalipun mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan itu dengan bidang kita masing-masing sedikit kiai kami ingin tanyakan mungkin eh, di Kabupaten Karimun ini kita ada semacam pemahaman-pemahaman ataupun aliran-aliran yang agak kita pandang kurang cocok seperti itu seperti kita ada si aja ada pemahaman A. jadi kita di sini memang eh, beberapa kali sudah bersuara bagaimana untuk meminimalisir masalah nasihat ini oleh itu pada kesempatan ini kami minta nasihat Kiai bagaimana caranya apakah ini memang e, bagaimana sikap nanti para pendakwah umat Islam di Kabupaten Kelima ini mudah-mudahan ini e, eh, kedepannya tidak semakin berkembang Kiai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, baik. ada dua cara tegas di dalam menjelaskan dan lembut di dalam berurusan dengan mereka. Ini harus. Kalau saya ditanya Syiah, tamu saya itu orang Syiah banyak. Sering makan bareng rumah Syiah orang Syiah. Tamu Syiah. Tapi kalau ngomong Syiah, jelas saya. Syiah ini adalah keluar dari Islam karena dia mengkafirkan saya Sayyidina Bakar Siddiq. Dan Syiah yang ada di Indonesia jangan tertipu sebagian orang ngomong oh Syiah akan macam-macam. Memang Syiah macam-macam, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah ini. Tapi yang tidak ada di Indonesia itu satu model, Syiah Asyari atau Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah itu sama, itu satu model. Nah, namanya aja beda-beda. Dan itu mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, mengkafirkan Sayyidina Aisyah, mengkafirkan Sayyidina Hafsah, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena itulah mereka keluar dari iman. Bukan kita yang mengkafirkan, tidak. Dia mereka yang mengambil pilihan sendiri. Saya tidak pernah mengkafirkan orang berasyadah. Saya tidak pernah mengkafirkan orang yang berasyadu Allah ilaha illallah. Akan tapi saya akan mengkafirkan siapapun yang mengkafirkan ahli iman saya diskusi dengan lulusan kum ya 8 jam, 8, ah, 8 tahun di sana. Dia mengatakan, tidak ada yang mengkafirkan kami. Baik. Sekarang saya tantang, ayo kita ke perpustakaan Bandung sana. Kalau sampai ada kitab yang kafirkan, kita bakar. Berani tidak? Iya. Ayo sekarang. Jangan dibohongi kita ini. Mungkin orang awam kamu bohongi, tapi saya membaca buku. Dalam keputusan Ustaz tidak usah ragu-ragu. Syiah itu keluar dari Islam karena dia sendiri mengambil kesimpulan bukan kita yang mengkafirkan karena mereka mengatakan saya akan ini bukan baik kita di al Khafina di pantai itu lagi ini banyak kita kita punya ada kita namanya kutubul arba'ah mereka punya namanya kutubul arba'ah dan kita punya kitabnya dan kita siap diskusi dengan orang syiah mana saja dan alhamdulillah kita siap urusan syiah kita siap insya Allah kapan saja untuk menjelaskan tentang syiah diskusi dengan orang syiahnya dan mereka ngerti maka kita sering didatangi sama mereka mereka datang bawa madu bawa nikah kita terima madunya saya makan ini dan mereka termasuk dari kalangan Habib saya sentuh ya Habib ente kembali kepada jidda mbah ente mulai kapan antum oh sebetulnya kami itu tidak berbeda dengan antum loh kalau tidak berbeda ya sudah lah ikut saya aja sama kenapa harus memulai sesuatu yang baru daripada antum berikut sana sini mereka sebenarnya karena berbohong ah dalam menjelaskan ustaz tidak boleh ragu tapi di saat urusan dengan mereka Assalamualaikum kelembutan harus karena banyak di antara mereka orang awam yang ke bawah masalah mut'ah itu bukan main-main hakikat mut'ah kawin kontrak Masya Allah anak kita bisa dibut'ah sama Allah dan masih banyak keyakinan masalah perubah Al-Quran yang dianggap sebagai perubahan itu bukan bualan disebutkan dalam kitab mereka khususnya kitab namanya Al-Kafi itu Masya Allah kitab yang paling percaya mereka mengatakan oh yang hal itu kan tidak ada sahih kafi tidak semuanya sahih so, ada juga yang doib kebetulan ya Ustaz yang ente ambil untuk mencaci Abu Bakar itu ente anggap sahih jadi bukan main-main kajian itu bukan main-main dan itu adalah menyebabkan pembantaian nanti Abu Bakar saya dikatakan kafir apalagi kita nanti sehingga fatwa dalam tahrir masalahnya Humaini berfatwa apa orang Nasibi lebih buruk daripada orang Yahudi maka boleh dibunuh Cuman cara membunuhnya itu jangan terang-terangan. Taruh di balik papan biar tidak kelihatan. Celupkan di air, pokoknya tidak ketahuan. Jangan sampai dikatakan kita membunuh saudara kita. Jadi nasib. Nasib itu siapa? Kalau kita menurut kita nasib itu orang yang membenci ahli bait. Tapi definisi mereka, definisi Syiah Ja'fariyah Itnan Asyariyah ini Khomeini dan yang lainnya, yang disebut nasib adalah siapapun orang yang mengakui Abu Bakar adalah nasib. Nah, ini indah mereka sudah rentetan baca ada tahlil masuk tafsir wasilahnya. Ada buku-buku mereka. Nanti ini perlu diskusi khusus. Makanya kalau ada tokoh yang atas namakan kelompok kita lalu dia bingung dengan Syiah, munaf yang Anda baca itu buku hadiah dari orang Syiah atau baca langsung dari usul kutubus Syiah. Bukunya Syiah tidak disembunyikan kok. Buku Syiah yang suku tubul arba'ah khususnya itu ada dijual. Kalau melihat di internet juga ada kok. Nah, ada semuanya. Jadi sangat jelas tentang Syiah, hati-hati jangan sampai masuk itu akan menjadi sebuah pertumpahan darah. Tapi ingat, tegas di dalam menjelaskan, tapi kalau urusan dengan orang Syiah, mereka banyak orang. Kalau kita tarik dengan terbuka. Jangan tertipu dengan omongan sebagian orang. Ada sebagian orang atas akan Ustaz saya ingin duduk sebentar agar dengan dia orang a, Kita kan mau didiskusikan di atau mungkin dan seperti jalan dan sebagainya. Sudahlah. Kalau saya diskusi debat dengan mereka, dialog dengan mereka sederhana. Saya akan membawa kutub sitah saya dan ente bawa kutubul arba'ah. Kita adu sudahlah. Mana kita yang lebih baik? Karena alhamdulillah kutub sitah kita tidak ada mencaci ahli Imam Ali, tidak ada mencaci ahli bed. Tapi kutub arba'ah mereka habis dengan mencaci maki. Tidak berani mereka. Kalau mau dialog dengan mereka sederhana. Datangkan kutubul arba'ahmu, saya akan bawa kutub sitahku. Ente koreksi kecelakaan kitabku, aku koreksi kejelekan kitabku. Selesai. Tidak bakal berani sudah. Gak usah pakai bukunya orang akhir zaman yang katanya Tidak, tidak, tidak Orang akhir zaman itu adalah banyak membohongi itu Ini loh usul Apalagi tafsirnya Al-Askari, tafsir kumi tafsir tafsir mereka yang jadikan tafsir rujukan Masya Allah busuk, caci kalau anda dan sebagainya Tidak ada Maka dalam urusan syiah harus tegas kita Semuanya bin ilmu Baca Sulon. Tapi yang menjadi masalah kadang ada orang ditokohkan di masyarakat kita, apakah di Nahdlatul Ulama atau di Nahdlatul Lahfah misalnya, tak taunya tiba-tiba Masya Allah urusan si ahok lembut terus yang dibaca apa ya Ustaz kalau mengurang bacaan ke tempat saya saya kasih bacaan saya punya bukunya saya punya kafe, saya punya ini Alhamdulillah untuk tahu Ahmadiyah saya juga punya langsung saya langsung dapat kitab-kitab Ahmadiyah saya punya dan semuanya mengerikan jadi kalau kitab Wahabi saya juga membaca dan saya tidak pernah membaca kitab misalnya kitab orang kita saya baca langsung kitab mereka supaya kita tahu dari dari dalam sendiri jadi tidak dibohongi nanti. Ya, kita tidak akan masuk fitnah insyaallah ya. Ini saja tolong ukhuwah kita punya akidah al-sunnati wal jama'atil asy'ariyyati sufiyyati bermadhab. Ini masalah nanti masalah akidah ya. Harus punya identitas lima ini, menutup. Kita harus punya identitas lima. Kalau lima bolong satu sesat. Pertama harus Islam. Kalau nggak Islam hati-hati. Kalau ada orang datang ketika yang penting Islam mau berbahaya dia, Islam gadungan dia. Yang kedua adalah Islam. Identitas yang kedua harus Islam ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah banyak yang palsu sekarang itu orang ngaku-ngaku ahli sunnah harus lanjutkan ahli sunnah wal jamaah asyariyah atau maturiyah asyariyah pun kadang masih nipu ngaku pura-pura senang dengan Abu Hasan Asyari setelah asyariyah harus tambah sufiyah ikut haji ahli tasawuf yang kelima harus bermadhab kalau calon menantu bapak ibu bapak-bapak ini para ustadz ini kok tidak mau bermadhab awas langsung batal ikut siapa kalau tidak bermadhab identitas lima sederhana kalau dengan kita nanti ada kita semoga kita pengen akidah praktis PK praktis Muhammad praktis Muhammad praktis praktis karena zaman zaman instan ini saja Allah Bismillahirrahmanirrahim cukup ya sudah karena waktu kita tutup penjelasannya dengan doa kepada majlis menambah hamdi menambah hamdika syada sudah ada illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik terima kasih dia kehadirannya dan tausiahnya bila tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung mohon izakumullah para alim duduk ada situ saya jalan biar cepat saya jalan biar cepat saya dari panitia ya insyaallah insyaallah biar cepat ya insyaallah ya marhamat ya Ya Muhammad. ya Ya Muhammad. Ya Muhammad. ya Ya Muhammad. Ya barakallah ya Muhammad. ya Muhammad. Muhammad. Ya Ya Ya Ya Ya insyaallah yang aman insyaallah Alhamdulillah, kita di di ini, ini, mungkin ada ahli yang memberikan 20 hektar kan nggak tahu melalui banjir ini Salam Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung ke dermaga cerita sapi gue ya? Enggak, enggak. Di, di, di, masih masih masih masih itu nyadar kan <laughs> harus sudah ya jangan ntar aja di radio aja entum